Ramadan, bulan yang penuh rahmat, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang pantas kita ucapkan pada kesempatan malam yang berbahagia ini kecuali ucapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan dan yang paling utama adalah nikmat iman, nikmat yang terbesar. Kemudian ada juga nikmat waktu luang dan nikmat-nikmat yang lainnya yang tidak terhitung yang Allah karuniakan kepada kita. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita curahkan dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar terus tercurah kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, kepada para sahabat dan seluruh pengikutnya yang mengikuti beliau dengan baik hingga hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Uh, kita lanjutkan kembali pembahasan uh, kitab Durusul Lughatil Arabiyah yang mana pada malam ini insyaallah taala kita akan melanjutkan kembali latihan-latihan yang tersita yang tersisa yang ada pada ad-dars الهادي عشر أليس كذلك يا إخوان بلى انتهينا في المحاضرة السابقة في التمرين العاشر أليس كذلك pada kesempatan yang lalu kita sudah menyelesaikan sampai pada latihan ke-9 kalau tidak salah. Yaitu yang ada pada halaman Tis'atun wa Sab'un, halaman 79. Di sini perintahnya adalah hawil al-fi'la fi kullin minal jumalil atiyah ila mudari' Perintahnya di sini adalah hawil rubahlah al-fi'la fi kullin al jumalil atiyah ila mudhari'. Sekali lagi latihan ke-9 Ad-Dars Al-Hadi Ashar ada pada halaman Tis'atun wa Sab'un Halaman 79 Silakan antum ikhwanan akhwat di rumah dan dimanapun antum berada pendengar dari Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kiranya mempersiapkan diri dengan buku Durusul Lughatil Arabiyah, menyiapkan buku tulisnya dan menyiapkan alat tulis yang nanti kita akan pergunakan menulis apa yang kiranya perlu dicatat. Baik. Baik, kita masuk ke ad-dars atau at-tamrin ya ya. latihan ke-9 halaman 79 perintahnya di sini adalah hawil al-fi'la ila kull fi kullin min al al atiyati ila mudhari' hawil rubahlah al-fi'la kata kerja fi kullin min al al atiyati pada setiap kalimat-kalimat berikut ila mudhari' menjadi mudhari' Kalau kita perhatikan di latihan ke-9 ini, kita temukan seluruh kata kerjanya bentuknya adalah al-fi'lul madhi. Kata kerja bentuk e, lampau, al-madhi. Nah, di sini kita diminta untuk merubahnya menjadi al-fi'lul mudhari'. Kata kerja bentuk al-mudhari'. Dan sudah kita bahas sebelumnya, baik pada Al-Dars Al-Hadi Ashar, pelajaran ke-11 ini, maupun di pelajaran-pelajaran sebelumnya beberapa hal berkaitan dengan kata kerja. Dan sudah kita jelaskan bahwa kata kerja dari sisi waktu atau dari segi waktu dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama al-fi'lul madhi, kata kerja bentuk lampau, kemudian al-fi'lul mudhari, kata kerja bentuk sekarang dan yang akan datang, atau untuk menunjukkan sesuatu yang dilakukan setiap hari. Kemudian yang terakhir adalah al-fi'lul amri, fi'lul amri, kata kerja bentuk perintah. Dan yang akan kita bahas dan kita kerjakan pada latihan ke-9 ini adalah merubah kata kerja bentuk lampau al-fi'lul madhi menjadi al-fi'lu al-mudhari, menjadi kata kerja bentuk al-mudhari, bentuk sedang atau akan atau sesuatu yang dilakukan setiap hari sebagai rutinitas. Dan alhamdulillah di sini ada contoh yang diberikan nomor satu itu sebagai contoh. Antum lihat rakam wahid nomor satu sebagai contoh ana zahabtu ila suq. Ana zahabtu ila suq. Aina al-fi'l huna ya khun? Mana kata kerja di sini? Kata zahabtu, Sahih. Zahabtu ini kata kerja bentuk al-fi'lu al-madi. Kata kerja bentuk lampau. Zahabtu hmm. ini kita rubah menjadi al-fi'il al-mudhari. Tentu dengan tidak merubah domirnya. Domirnya tetap, yaitu di sini adalah ana, kata kerja atau kata ganti orang pertama. Hanya saja yang dirubah adalah kata kerjanya. Yang tadinya bentuk lampau, sekarang menjadi al-mudhari. Kita baca sekali lagi. Rakam wahid sebagai contoh di sini, ana zahabtu ila suqi. Lihat perubahannya. Ana adhabu ila suqi. Ana adhabu ila suq. Antum lihat perubahannya. Zahabtu menjadi adhabu. Zahabtu saya telah pergi. Sekarang menjadi ana adhabu. Saya sedang atau akan pergi. Ila suq ke pasar. Sekali lagi di sini yang berubah adalah kata kerjanya. Lalu sekali lagi ya, Ikhwan. Ya, yang tadinya al-fi'lul madhi menjadi al-fi'lu al-mudhari'. Kemudian zomirnya tetap. Kata gantinya tetap, tidak berubah. Di sini kata gantinya adalah ana. Ala sekitarlik, kata kerja atau kata ganti orang pertama. Sekarang kita rubah menjadi uh, kata kerja bentuk uh, mudhari. Ana dhahabtu ila suq. Perubahannya adalah ana azhabu ila suq. <coughs> Semoga jelas. Wadih insyaallah. Wadih insyaallah. <coughs> Kita coba nomor dua. Nah, nabda min al-ikhwa fi studio. طيب Kita mulai dari ikhwan di studio. Tafadhal. Man yabda? Tafadhal ya Aba Zuhri. اثنان نعم غسل الولد وجهه بالصابون نعم مرة أخرى ممكن غسل الولد wajhahu bisabun. Naam. Anak kecil itu mencuci wajahnya dengan sabun. Naam. Anak kecil itu mencuci wajahnya dengan sabun. Nah, di sini ain al-fil. Ghasala. Ghasala. Antum merubah? Yaksilul waladu wajhahu bisabun. Nah, ghasalal waladu eh, waladu wajhahu bisabun. Nah, ghasala menjadi Yaksilu. Yaghsilu. Nah, ghasala menjadi yaghsilu. Dan di sini domirnya domirnya apa Abu Zuri? Huwa. Huwa. Kata ganti orang ketiga yaitu huwa. Nah, ghasala menjadi yaghsilu. Nah, syukran. Jazakallah khair. Uh, تفضل يا أبا مريم ممكن تقرأ رقم ثالث ثالثا نعم الطلاب خرجوا من الفصل نعم murid-murid itu telah keluar dari kelas. Naam. aina al-fi'l huna ya Aba Maryam? Kharaju. Kharaju, naam. At-tullabu yakhrujuna min al-fasli. Naam, at-tullabu yakhrujuna min al-fasl. naam. Mungkin terjem? Murid-murid itu sedang keluar dari kelas. Mumtaz. naam. kharaju menjadi yakhrujuna. Sahih, ahsant. Naam. انت رقم أربعة فضل طيب أربعة بأي جامعة درست يا فيصل نعم Di universitas mana engkau belajar ya Faisal? Nah. Bi ayyi jami'atin tadrusu ya Faisal? Nah. Darasta menjadi tadrusu. Tadrusu ahsant. Fadal khamsah. Khamsah. At-talibatu dakhalna al-fasla. نعم Eh, siswi-siswi itu telah masuk ke dalam kelas. نعم At-talibatu yadkhulna al-fasla. نعم الطالبات يدخلن الفصل صحيح tadinya dakhalna sekarang menjadi yadkhulna dhamirnya tetap hunna نعم نواصل تفضل استمر ستة ستة La'ibat Aminatu ma'a ukhtiha. Nah, la'ibat Aminatu ma'a ukhtiha. Nah. Aminah telah bermain bersama saudara perempuannya. Nah. Aina al-fi'l huna? La'ibat. La'ibat. Tafadhal. Tal'abu Aminatu ma'a ukhtiha. Sahih. La'ibat kita rubah menjadi tal'abu. Sahih. Nah, fadhal wasil katabal mudarrisu ad-darsa 'ala as-saburah ya, mungkin tadhkuru ar-raqam min fadlik ya Abu iya. ya. sabi'an katabal mudarrisu ad-darsa 'ala as-saburati na'am guru itu telah menulis pelajaran di atas papan tulis Ahsan. nah ada jawab yaktubul mudarrisu ad-darsa 'ala as Nah, na'am kataba kita rubah menjadi yaktubu sahih yaktubu dhamirnya tetap orang orang keberapa ini kata ganti orang ketiga yaitu huwa nah ثمانية تفضل ثمانية سأل الطلاب المدرس أسئلة كثيرة نعم Para siswa telah bertanya kepada guru pertanyaan yang banyak. صحيح soal-soal atau pertanyaan-pertanyaan yang banyak nah Al-fi'lu sa'ala. الفعل سأل نعم Yas'alu at-tullabu al-mudarisa as'ila نعم. as'ilatan kathiratan. نعم يسأل الطلاب المدرس أسئلة كثيرة صحيح نعم سأل يسأل نعم تفضل واصل تسعة Tis'ah. Nazal ar-rukkabu minal hafilah. نعم Para penumpang itu telah turun dari bis. نعم yanzilu yan, rukabu min al-hafilah. Naam, yanzilu rukabu min al-hafilah. Nazala yanzilu. Sahih. Naam. Al-akhir 10 10 Ibu saya telah mencuci pakaian. Naam. Al-fi'lu ghasalat. Naam. Taghsilu ummi asyaba. Sahih. Taghsilu ummi asyaba. Ghasalat menjadi taghsilu. Tapi sebelum kita buka kesempatan bagi ikhwan dan akhwat di rumah, kita review sedikit eh, ikhwan. Eh, jawaban-jawaban yang sudah kita baca tadi dari awal. Yang pertama tadi zahabtu menjadi azhabu. Zahabtu menjadi azhabu. Kemudian ghasala yaghsilu. yagsilu. Kemudian kharaju yakhrujuna. Darasta Nomor empat, darasta tadrusu. Khamsah, nomor lima, dakhalna menjadi ya yadkhulna. Thumma rakam sita, la'ibat menjadi tal'abu. Tal'abu. Kemudian rakam sab'ah, kataba menjadi yaktubu. tubu, sa'ala yas'alu yas'alu. Nah. Tis'ah nazala menjadi yanzilu. Kemudian al-akhir Ashara ghasalat eh, kita rubah menjadi tagsilu. Nah. Hada wa bihadha intahina min qiraat at-tamrin at dengan ini kita sudah menyelesaikan latihan kesembilan. 9 naftah al-majal lil Baik, kita berikan kesempatan bagi pendengar radio yang ada di rumah. Fadol bagi Anda yang ingin bergabung di line telepon 021 823 6543. Kita berikan kesempatan untuk uh, pendengar Ikhwan dan Akhwat dalam kajian pembahasan bimbingan bahasa Arab pada kesempatan malam ini silahkan. Di 021 823 6543. Ya, halo. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? dengan Pak Abdul Waris. Taib di mana Pak? Di Bintaro Pak. Taib silahkan. Enam. Oke okay, Pak Abdul Waris? Uh, khair Masya Allah. Uh, antum ada bukunya Pak Abdul Waris? Uh, ah, Ustaz, halaman 79 Sahih, nah Antum ya. baca dari nomor 2, tafadhal Wasalul waladu wajahahu bisabun laki nah. Laki-laki itu mencuci wajahnya dengan sabun. Laki-laki apa anak laki-laki? Anak laki-laki itu nah. mencuci nah. wajahnya dengan sabun. Ahsant. Ya ghasilul waladu wajahahu bisabun. Naam. Ya ghasala menjadi ya ghasilu. Ya ghasilu. Sahih. Naam. Istamir. Hmm. Antum dua nomor. Salasa. Nomor tiga. Hmm. Labu kharaju minal fasli. Sekali lagi antum baca at-tullabu at-tullabu kharaju minal fasli. At-tullabu. Nah. At-tullabu kharaju minal fasli. Hmm, kharaju agak panjang. Kharaju minal fasli. Nah. Para mahasiswa itu telah keluar dari kelas. Nah. At-tullabu yakhrujuna minal fasli. Nah. At-tullabu yakhrujuna minal fasli. fasli. Naam, kharaju menjadi yakhrujuna. Naam. Baik, syukran ya Abdul Waris. Jazakallahu khair. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khair kepada Akh Abdul Waris di Bintaro dan kita berikan kesempatan yang kedua bagi pendengar yang lain, Fobol. di 0218236543. Kita masih berikan kesempatan dan silahkan di tamrin yang uh, eh, 9 Baik, kita angkat kembali. Halo. Silahkan bagi pendengar yang lain dan bagi Anda yang ingin bertanya di line telepon atau di line SMS kita di 0819 896543. Kita kita berikan kesempatan yang kedua bagi pendengar yang lain di 0218236543. Fadl, Halo. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi dengan siapa di mana? Baik, dikerangkan ya, Bu. Ya? Nah. Nah, fadal fadal tafadhal ya Mu'isan. رقم أربعة ورقم خمسة Arba'ah. نعم بأي جامعة درست يا فيصل؟ نعم بأي جامعة تدرس يا فيصل؟ نعم ترجم أولا Di universitas mana Pak Faisal belajar? نعم Khamsah. At- At-tulibatu dakhalna al-fasla. atau libatul yadkhulu yadkhuluna yadkhulna al-fasla. Naam, yadkhulna al-fasla. Tadi di atas darasta menjadi tadrusu, dakhalna menjadi yadkhulna. Naam, syukran Ummu Ihsan. Jazakallahu khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khair kepada Umu Ihsan Kerangkan silahkan pendengar yang lain yang ketiga Bagi anda yang ingin ikut berinteraktif Dalam kajian kita malam ini Masih di Tamrin yang uh, di pelajaran yang ke-11, tamrin yang ke-9, tafadhol di 0218236543. Baik, silahkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi dengan siapa Bapak di mana? Joharudin di yang sana. Baik. Siapa Pak? Kurang jelas suaranya? Joharudin, Komplek AL yang sana. Oh iya, kefalat Pak Joharudin. Alhamdulillah. Masya Allah. Nah, tafadhol Pak Joharudin. Rekam sita wa rakam sabah. 6 dan 7. ستة نعم لعبت آمنة مع أختها نعم telah bermain Aminah bersama saudara perempuannya. Sahih, nah. Al-jawab? Tad'abu Aminatu ma'a ukhtiha. Ahsan, ahsan. Laibat menjadi tal'abu. Tal'abu. Sahih, nah. Al-akhir, sab'ah? Sab'ah. Katabal mudarrisu ad-darsa ala saburati. نعم كتب المدرس الدرس نعم الجواب yaktubul mudarrisu ad-darsa ala saburati. Naam. Yakataba menjadi Yaktub yaktubu. Nah, tolong terjemahkan dulu Pak Johar. telah menulis di papan telah menulis seorang guru eh, Pelajaran pelajaran di atas eh, di atas papan tulis. Nah, ahsant. Ahsan. Syukran Pak Jaharuddin. Jazakallah khair. Baik, jazakallah khair Pak Jaharuddin di Angkatan Laut yang sana. Dan salam untuk teman-teman Pak. Demikian yang kita berikan kesempatan berikutnya yang keempat bagi pendengar yang ingin ber ikut berinteraktif Anda bisa menghubungi di line telepon 021 823 6543. Saya, saya silakan. Halo terputus silahkan Anda bisa menghubungi kembali di line telepon 0218236543. Tamrin yang ke-9 di halaman 80. Baik, fadal. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon maaf Bapak dikecilkan radio monitornya, ada feedback. Baik, dengan siapa di mana? Abu Jundi, Abu Usama, Afwan. Abu Usama. Di Tanah Abang. Ah, di Tanah nah, Abu Usama. Ayo Antum rakum ya Ustaz. رقم ثمانية وتسعة Naam. نعم أو ال- ثمانية تسعة وعشرة لا بأس ها Naam ya Ustaz. تفضل Bismillah. Nazal ar-rukabu minal hafilati. نعم Pen- Para penumpang itu telah turun dari bis. نعم <coughs> أنتم رقم كم tadi Ah, Tisah ah, ya Ustaz. Antum tabda min samaniyah. Antum mulai dari nomor 8 dulu. Iya. Nah. nah. Tabda min samaniyah ya Ustaz. Nah, sahih. Sa'alat tulabul mudarrisa asilatan kathiratan. Nah. Nah. Fadal, terjem. Hmm. Para penuntut ilmu telah bertanya kepada guru pertanyaan yang banyak. Nah, nah, tulab, tafadhal, nah. نعم Yas'alu tullabul mudarrisa as'ilatan katsiratan. نعم يسأل صحيح نعم تفضل تسعة Kisah Nazala rukabu minal hafilah. Para penumpang itu telah turun dari bis. صحيح نعم Yanzilu rukabu minal hafilati. نعم ينزل نزل menjadi ينزل صحيح نعم الأخير Nah, Gosalat ummi siyaba. نعم وزارة أمي Ya, ibuku telah mencuci pakaian itu. نعم أنتم berubah Hmm, Tagsilu ummi siyaba. تغسل أمي Siyaba. الثياب. Ah, siyaba. Nah. نعم تغسل أمي الثياب صحيح صحيح أحسنت شكرا يا أخي الكريم شكرا يا أبو jazakallah khair nah Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah khair pada Abu Usama di Tanah Abang. Baik, silakan Ustaz. Nah, nuwasil at-tamrin al-ashir. Kita lanjutkan kembali latihan ke-10 sekarang. Perintahnya di sini ta'ammal al-amthilata afwan, ta'ammal al-mithalaini thumma hawwilil af'ala fil jumalil atiyati ila af'alin manfiyatin. Ta'ammalil misalain. Perhatikan dua contoh. Thumma hawwilil af'ala. Kemudian rubahlah al-af'al kata kata-kata kerja fil jumalil atiyah pada kalimat berikut pada kalimat-kalimat berikut ila af'alin manfiyah menjadi kata-kata kerja yang dinafikan. Akan lebih jelas mudah-mudahan setelah kita bahas contohnya. Kita lihat contoh yang pertama alif. <coughs> Kataba Ahmadu ad-darsa. Kataba Ahmadu ad-darsa. Mana kata kerjanya di sini, Ikhwan? Kataba. Kataba. Al-fi'l huna kataba. Nah, kata kerja yang ada pada kalimat ini diminta untuk dirubah menjadi kata kerja yang dinafikan. Maksudnya di didahului oleh uh, harfu nafyin oleh huruf yang menunjukkan bahwa kata kerja itu dinafikan. Lihat jawabannya ما كتب أحمد الدرس ما كتب أحمد الدرس lihat kata kerja kataba di sini didahului oleh huruf ma ma di sini untuk nafyi untuk an-nafyu untuk penafian sehingga yang tadinya awalnya terjemahannya kata Ahmadu ad-darsa Ahmad telah menulis pelajaran sekarang bagaimana maknanya? Ma kataba Ahmadu ad-darsa. Ahmad tidak, tidak menulis. menulis pelajaran. Ma di sini artinya tidak. Tidak. Nah, dan kita lihat di sini kataba adalah kata kerja bentuk uh, lampau. Oleh sekedar lagi kon al-fi'lu al madi Maka untuk untuk menafikan al-fi'lul kita menggunakan huruf ma. Lalu bagaimana dengan kata kerja al-fi'lul mudhari? Bagaimana cara menafikannya? Jawabannya ada setelah ini yaitu pada contoh yang kedua. Contoh yang kedua, ba yaktubu Ahmadu adarsa, yak Yaktubu Ahmadu adarsa. darsa Antum lihat di sini kata kerjanya adalah yaktubu. Yaktubu. Al-fi'lul apa ini? Al-fi'lul madhi wal al-fi'lul kita terjemahkan, yaktubu Ahmadu adarsa Ahmad sedang menulis pelajaran. Kita nafikan. Dan kita lihat bagaimana cara menafikannya. La yaktubu Ahmadu adarsa darsa La yaktubu Ahmadu adarsa. Antum lihat di sini, ikhwan. Uh, kita nafikan kata kerjanya dengan huruf la. La yaktubu Ahmadu ad Ahmad tidak menulis pelajaran. Mengapa kita di sini sekarang menggunakan la? Padahal tadi kita menggunakan ma. Apa sebabnya, Yohan? Karena fi'il Ah, karena sekarang di sini adalah contoh keduanya al-fi'lu al-mudhari. Al-fi'lu al-mudhari kita nafikan dengan huruf la. Nah. Adapun al-fi'lul madhi kita nafikan dengan huruf nah. ma. Secara makna sama saja. Ya, uh, ya? Eh, secara makna sama, artinya tidak. Tidak. Nah. Jadi kalau kita terjemahkan sama maknanya. Ma kata Ahmad adars dengan layak tubuh Ahmad adars. Hanya saja kita menggunakan ma karena setelah itu adalah al-fi'lul madhi. Adapun kenapa kita menggunakan la karena setelah itu adalah al-fi'lu al-mudhari. Nah, adzun wadhi insyaallah. Wadhi. Wadhi. Jiddan. Dan huruf la itu tidak merubah harokat yang terdapat dalam eh, sahih tubuh tetap nah. yak tubuh. ma kataba kataba tetap kataba tidak berubah menjadi yang lainnya Nabda min ikhwah di studio. Kita nah. mulai dari ikhwan di studio, kemudian setelah itu kita buka kesempatan bagi ikhwan dan akhwat di rumah untuk melanjutkan soal-soal berikutnya. Kita berikan dua soal saja untuk ikhwan di studio. Antum ya Abu Maryam antum rakam wahid. Iya. Wa anta ya Abu Zuhri anta rakam Isna Tafadhal. Ana ashrabu syaya. Nah, Masya Allah. Saya sedang meminum teh. Masya Allah. Nah. Sekarang antum nafikan? Ana la ashrabu syaya. Naam, ana la ashrabu syaya. Saya tidak sedang meminum teh. Sahih, saya saya tidak sedang minum teh. Kenapa di sini Aba Maryam menggunakan la? Kenapa tidak ma? Ashrabu fi'il mudhari. E, karena kita di sini menemukan al-fi'lu al-mudhari, maka kita gunakan la. Nah. Fadli ya Aba Zuhri, rakam isnan. Isnan. Nah. La'ibna kuratal qadamil yawma. La'ibna. La'ibna kuratal qadami al-yawma. Nah. Kami bermain sepak bola pada hari ini. Nah. Ma la'ibnal kuratal qadami al-yawma ma la'ibna kuratal qadami al-yawma. Naam. Kenapa antum menggunakan ma di sini? Karena fiil al madhi. Karena uh, eh, la'ibna al madhi. Terjemahkan dulu, tafadhol. Ma la'ibna kuratal qadami al-yawma. Kami tidak bermain sepak bola pada hari ini. Nah, sahih, sahih. Nah, kita gunakan ma karena di sini setelah huruf ma ada kata kerja bentuk lampau afil madhi. Nah, ma la'ibna. Baik, nabda ana aftah al-majal lil-mustami' kita buka kesempatan bagi ikhwan akhwat di rumah. Tafadhol ya Aba Zuri. Baik, silakan bagi pendengar yang lain Anda bisa menghubungi kami di line telepon 0218236543. Fobal tamrin yang ke-10 bagi Anda yang baru bergabung di halaman 80. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan Umu Ahsan Bekasi. Umu Ahsan di Bekasi. Nah, uh, ya Umu Ahsan. ثلاثة هذه ثلاثة عفوا ثلاثة وأربعة لا بأس نعم أبي يذهب إلى السوق كل يوم كل نعم. يوم نعم أبي أبي لا يذهب إلى السوق كل يوم نعم أبي لا يذهب صحيح silakan diterjemahkan Umu uh, ayahku tidak sedang pergi ke Kasar setiap hari. Setiap hari. Nah, kenapa eh, muahsan di sini menggunakan huruf la? Nah, karena dia fi'il mudari. Nah, setelah itu ada fi'il al-mudari. Nah, fadl, istamir. Mm. Satu soal lagi, arba'ah. tadr, ukti tadrusu bil jami'ati. Nah, ukhti tadrusu bil jami'ati. Terjemah awalan? Eh, saudaraku. Saudariku. Saudariku sedang belajar di universitas. Nah. Ukti la tadrusu bil jamiati. Sahih. Ukti la tadrusu. Terjem. Terjemi, tafadhali. Saudariku tidak sedang belajar di universitas. Di universitas. Nah, di sini eh, Ummu Ahsan menggunakan la karena setelah itu ya, ada kerja al-fi'lu al-mudhari. Al nah, syukran Ummu Ahsan. Jazakallahu khair. Iyakum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masih berikan kesempatan satu telepon kembali di line telepon 0218236543. Silakan tamrin yang ke-10 bagi para pendengar di belakang Umu Ahsan. Ya, silakan. Fadhol. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi dengan siapa di mana? Eh, dengan Ukus ini, Ustaz di Pak Asih, Pak Angkus. di Jati Asih. Iya. Pak Angkus ada bukunya, Pak? Ada. Um... Ada, tafadhol. Ahsan, alhamdulillah. Silakan Pak Angkus rakam khamsah, nomor lima. Iya. itu suratan ah. naba ya Maryam. Naam, ahafizti. Oh, ah, ahafizti. oh ahafizti. ti. naam. Ahafizti ti eh, suratal suratan naba ya Maryam. Naam. jadi ma ma ah ma ahafidti. A-nya di depan dulu. A, ama. Ama hafidti suratan naba ya Maryam. Naam, ama hafidti suratan naba ya Maryam. Naam, ahsant. Kenapa kita menggunakan ma di sini Pak Angkus? E, ma nafi apa? Karena setelah itu ada al-fi'lul madhi. Naam sahih. Kalau fil mudhari kita menggunakan la ya. La. Syukran, syukran Pak Angkus. Ya. Jazakallah khair. Syukran. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. La'ana khutraha awalan, thumma nuwasil ba'da dhalik. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan rehat sejenak jangan kemana mana dan tetap bersama kami dalam kajian bahasa Arab kita ikuti berikut ini terlebih dahulu. راديو رجاء 756 كيلو هز للذاكرين والذاكرات إذاعة القرآن الكريم راديو دعوة أهل السنة والجماعة والجماعة Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kembali bersama Anda pada kesempatan malam ini dalam kajian ilmiah Bimbingan Bahasa Arab untuk Pemula masih dalam kitab Durusul Lughah al di li ghairi natiqina biha jilid yang kedua. Dan kita lanjutkan tamrin yang terdapat dalam Ad-Dars Al-Hadi Asar, pelajaran ke-11. bagian yang baru bergabung silahkan membuka di halaman 80 dan kepada Ustaz Hamzah, fadhal. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawalah wa ba'd. Uh, eh, dar darsana kita lanjutkan kembali pelajaran kita. Wal'an wasalna fi tamrin al-hadi ashar. Sekarang kita masuk ke latihan ke-11. Eh, mazilna fi safha eh, thamanun. Kita masih ada pada halaman 80. Wal'an naqra at-tamrin al-hadi ashar. Sekarang kita baca latihan yang ke-11. Yaqul huna disebutkan di sini Eh, perintahnya adalah ta'ammalil amsilata ta'ammalil amsilata perhatikan contoh-contoh summa ajib kemudian jawablah anil as'ilatil atiyah dari soal-soal berikut jawablah soal-soal berikut musta'milan harfa al-istiqbal dengan menggunakan huruf al-istiqbal al-istiqbal di sini uh, adalah huruf yang menunjukkan uh, masa depan. Huruf al-istiqbal ini adalah huruf sin. Dan biasanya harful istiqbal ini atau huruf yang menunjukkan waktu yang akan datang ini di, biasanya digandengkan dengan al-fi'lul mudhari. Tidak bisa digandingkan dengan al-fi'lul madhi. Karena sin dengan al-fi'il madhi tentu bertolak belakang karena sin menunjukkan huruf menunjukkan e, waktu yang akan datang adapun al-fi'il madhi kata kerja bentuk lampau. Maka sin ini e, biasanya dibubuhi atau ditempelkan pada al-fi'il mudhari. Kita lihat contoh-contohnya agar lebih jelas. Uh, nabda min al-mithal al awal kita mulai dari contoh yang pertama alif Sayarji'ul mudiru gadan. Sayarji'ul mudiru gadan. Sayarji' akan kembali. Antum lihat di sini. Kata kerjanya adalah yarji'u. Kata, kata kerjanya al-fi'il mudari'nya di sini adalah yarji'u. Sekarang kita bubuhi uh, eh, al-fi'il mudari'nya dengan harful istiqbal yaitu sin. Huruf sin ini Eh, disebut harful istiqbal karena menunjukkan al-istiqbal masa depan, masa yang akan datang. Saya rojaul mudiru godan akan kembali al-mudir, uh, mudir akan kembali godan besok. Antum lihat ya, kawan. Uh, eh, di sini keterangan waktunya adalah godan besok. Maka sangat sesuai jika seandainya al-fi'lul mudhari' kita tambahkan sin di depannya karena memang di sini ada keterangan waktu besok. Maka pas. Saya rji'ul mudiru ghadan. Nah, ini contoh pertama. Contoh kedua, jadi asalnya yarji'u. Lalu kita bubuhi sin, saya rji'u. Uh, eh, Al-an ba. Sekarang contoh yang kedua, ba. Sa'adhabu ila makkata ba'da usbu'in insya'allahu sa'adhabu ila makkata ba'da usbu'in insya'allahu Antum lihat di sini aina al-fi'l mudhari di sini ikhwan aina kat, mana kata kerjanya adhabu adhabu kita tubu, kita bubuhi dengan sin sa'adhabu antum lihat di sini sa'adhabu ila makkata saya akan pergi ila Makkah ke Mekah ba'da usbu'in setelah satu pekan atau pekan depan insyaallah. Antum lihat di sini lagi-lagi ada kata kerja bentuk uh, eh, al mudari, kita kita bubuhi dengan sin sa'adhabu. Nah, asalnya adhabu kita tebu, kita bubuhi sin menjadi sa'adhabu. Nah. Sekarang jim. Adhabu Adhabu ilal mal'abi kulla masain. Adhabu ilal mal'abi kulla masain. Saya pergi ke saya selalu pergi ke lapangan tempat bermain kulla masa setiap sore. Belum selesai, kalimatnya masih ada lanjutannya. Sa'adhabu hadzal masa sa'adhabu. Hadal masa ilal maktabati. Sa'adhabu. Antum lihat di sini. Kata kerjanya adalah adhabu. Uh, kita tubuh kita bubuhi dengan harful istiqbal menjadi sa'adhabu hadal masa ilal maktabah. Naam. Uh, sehingga dari ketiga contoh ini mudah-mudahan jelas dan bisa dipahami bahwa harful istiqbal yang dimaksud di perintah latihan ke-11 ini adalah huruf sin. Dan mengapa huruf sin disebut harful istiqbal? Karena dia adalah huruf yang menunjukkan masa depan. Dan huruf sin ini sekali lagi hanya ditempel pada al-fi'lu al-mudhari. Tidak ditempel pada al-fi'lul madhi. Jadi tidak tidak ada uh, sadahaba misalnya, sadahaba, la. Tapi yang benar adalah sayadhabu atau saadhabu atau yang lainnya. Nah, wallahu alam bisawab. Uh, eh, kita mulai langsung saja uh, Abu Zuhri kita langsung saja berikan kesempatan bagi ikhwan dan di rumah untuk masuk ke latihan 11 nomor pertama dan seterusnya. Tafadhol. Baik, silahkan bagi pendengar yang lain di belakang pendengar-pendengar kita yang sudah pertama masuk, Anda bisa menghubungi di line telepon 021 823 6543 tamrin yang ke-11 di halaman 80 dan 81. Tafadhol di 021 823 6543. Silahkan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah dengan siapa di mana? Umu Subki di Lenteng. Baik. Umu Subki. Umu ya. Umu Sidki. Ibu Masito. Eh, Ibu ah, Masito. Iya. Oh ya. Ya ya Ibu Masito. Tafadhal Ibu Masito. Tafadhal. Rakam wahid. Nah, rakam wahid. Mata yarji'u abuka min min Baghdad min Baghdad min Baghdad ya Aliyu. Naam. Mata yarjim yarjim Tafadhal. Eh, eh, kapan eh, kapan ayahmu pulang dari Baghdad ya Ali? Nah Oh, ternyata. Nah, jawabannya sudah ada di sini. Tafadhal, fadhal. Ikra jawab Saya rji'u ba'da usbu'in Naam, saya rji'u ba'da usbu'in. Ternyata nomor satu ini Ibu masyita Ya. sudah ada jawabannya. Tidak tidak mengapa. Tafadhal, silakan diterjemahkan. Uh, saya saya Sayarji'u ba'da usbu'in. Abuki Saya rji'u ba'da usbu'in. Nah, akan kembali ba'da usbu'in? Akan kembali uh, setelah minggu depan. Nah, artinya pekan depan. Nah, artinya pekan depan. Nah akan kembali pada pekan depan. Jadi ibu Masyita ini nomor satu ini masih seperti masih contoh ini. Hmm. Nah, tafadhal tafadhal Ibu Masyita silakan teruskan nomor dua. رقم اثنان رقم نعم Aina tadhabu hadal masai. Nah. kemana kamu kamu pergi hari sore ini? Sore ini. Nah. Hmm. Silakan dijawab dengan jawaban bebas. Aina uh, eh, yadhabu Aina apa ya itu? Aina, Aina artinya di mana? Ya. Kemana tadhabu kamu pergi? Kamu pergi hari Hadal masa sore ini. Sore ini. Silakan dijawab. Jawabannya misalnya Aina. Uh, la, kenapa? Jangan diulang lagi ainanya. Oh. Aina itu kata tanya. Hmm, ya. Misal, Sa'adhabu nah. hadal i. Uh, eh, Sa'adhabu hadal masa ke ila hmm. Sa'adhabu hadal masa ila suq masalah. سأذهب هذا المساء إلى السوق سأذهب Nah, maka sudah seperti masjid Yuta. labas, labas. Nanti kita Pak Ibu Ibu masjid nanti coba dicek lagi. Ya. Nanti mudah-mudahan nanti bisa coba lagi dan mudah-mudahan ya. bisa iya. menjawab yang kedua nah, kali. Ini grogi nih bisa samping anak-anak nih. Labas, labas, labas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair pada Umum Masyita di Lanteng Agung dan dicoba kembali di rumah bersama anak-anaknya supaya tidak grogi ya Mia. Ya. Baik, <laughs> silahkan di belakang Mas di 8236543. Tafadhol bagi pendengar yang lain yang ingin ikut berpartisipasi dalam kajian kita malam ini. Silahkan. Kami sampaikan kembali untuk pertanyaan pesan singkat Anda bisa sampaikan di 0819896543. Baik, halo. Silahkan. Baik terputus masih bersama Anda di uh, eh, kajian kita bahasa Arab pada kesempatan malam ini. Silakan bagi Anda yang ingin ber, ikut bergabung bersama kami. Anda bisa menghubungi di line telepon 0218236543 Tamrin yang ke-11 di halaman 81. Tafadhol. Halo. Baik, kita berikan kesempatan untuk mendengar di sini. Ya, sepertinya soal ini memang perlu diberikan contoh dulu dengan Ikhwan di studio. Nah, soal ini agak lain dengan yang lain. Ini antum lihat e, dari contoh ke soal ada perbedaan di sini. Dari contohnya tidak e, bisa memberikan gambaran yang jelas untuk me, menjadi dasar melaksana, me, menjawab soal-soal yang ada pada latihan ke-11 ini. Karena di contoh-contoh ini semuanya bentuknya langsung jawaban, tidak ada soalnya. Hmm. Sedangkan di sini ada soal diminta jawabannya. Nah, hmm. laras kita coba ikhwan dari studi dulu. Kita mulai dari nomor rekam isnan. Nah. Fadal ya Abu Maryam. Baik. Nah. Aina tadhhabu hadzal masa? Nah. manakah kamu akan pergi sore ini? Nah. Jawabannya? Sadhhabu hadal masa ilal mal'ab. Nah, sadhhabu hadal masa ilal Malaaf. Antum lihat di sini. Aina tadhabu. Yang ditanya siapa yang ditanya di sini? Anta. Orang kedua. Yang menjawab berarti? Ana. Ana orang pertama. Adhabu. Tapi karena kita di sini diminta untuk dibubuhi dengan harful istiqbal, maka jangan lupa sin. Sa'adhabu hadal masa ila al malaaf. masalan. Saya akan pergi sore ini ke lapangan. Lapangan. Nah, ahsant. تفضل يا أبو زهري رقم ثلاثة ثلاثة متى تكتب رسالة إلى أمك يا يونس نعم Kapan kamu akan menulis surat untuk ibumu wahai Yunus? Nah, al-jawab Sa'aktubu ar-risalata ila ummi gadan. Naam. Sa'aktubu ar-risalata ila ummi gadan. Sahih. Yang ditanya di sini adalah waktunya, kapan? Hmm. Sudah disebutkan yaitu qadan. Tapi tentu saja kita kita susun terlebih dahulu soal jawabannya dengan jawaban lengkap. Saat tubur risalata ila ummi gadan. Saya akan menulis surat untuk ibuku besok. besok. Nah, sahih. Jawabannya aktubu. Tapi karena kata diminta untuk dibubuhi dengan harful istiqbal, maka jangan lupa sin. Saat tubuh. Nah, Fadl, Kita kerjakan seluruh so soalnya lah bas. Arba'ah, fadl. Arba'ah. Mata taghsilu sayyarata ya walad? Naam. Kapan engkau akan mencuci mobil wahai anak? Naam. Sa'aghsilu sayyarata ba'da yaumin. Naam, sa'aghsilu sayyarata ba'da yaum. Ba'da yaumin. Ba'da yaum wala ba'da yaumin. Ba'da yaumaini. Ba'da yaumaini. Jaid. Bisa pak ada sanatain. <laughs> Bagus. Saya akan mencuci mobil setelah dua hari. Naam, dua hari ke depan. Naam, sa'agsilu. Agsilu kita bubuhi dengan sin sa'agsilu. Sahih. Khamsa. Khamsa. Mata tadhhabu ilal halaki ya Hisham? Naam. Kapankah engkau akan pergi ke tempat cukur? Nah, tukang cukur. Tukang cukur wahai Hisam. Nah, cukur rambut maksudnya tadi. Nah. nah. Sa'adhabu ilal hallaki Sa'adhabu ilal hallaki Ba'dal asri Ba'dal asr, sahih Sa'adhabu ilal hallaki Ba'da al asr Saya akan pergi ke tukang cukur setelah Salat asar Naam Sa'adhabu, sahih Sitta al-akhir Akhir Fi ayi mahattatin tanzilu ya akhi Naam Di terminal yang mana engkau akan turun, wahai saudaraku? Nah, mahapa stasiun wala terminal? Terminal. Terminal, sah. mana? Nah. Sang zilu fi mahattat fi mahattati Jakarta. Naam, Zilu fi mahattati Jakarta. Jakarta. Saya akan turun di terminal Jakarta. Terminal Jakarta. Naam, ahsant. Wa bihadza intahina min at-tamrin al-hadi asyar. Dengan ini kita selesai mengerjakan latihan ke-11 dan Uh, sepertinya perlu diulang pekan depan insyaallah. Nanti fursah. Nanti fursah. Tapi Saya kita berikan kesempatan untuk pendengar di tamrin yang ke-11 ini untuk Anda yang bisa menjawab setelah tadi menyimak jawaban dari rekan-rekan kita di studio, fobal di 0218236543. Silahkan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa di mana, Bapak? Dengan Abu Nisa di Bintaro. Nah, nah sudah ada dari Bintaro dua orang sudah. Abu Nisa, kapan kalau ya, Abu Nisa? Antum tadi mendengarkan jawaban-jawabannya Abu Nisa? Nah, Ustaz. Nah, tafadhol. Rekam itnan dari nomor dua. Nomor dua ya. Aina tazahabu hadal masa'a? Nah. Kemanakah kamu pergi sore ini? Enam. Sa'adahabu hadal masa'a ila ila suq. Sa'adahabu hadal masa'a ila إلى المدرسة إلى المدرسة لا بأس إلى السوق إلى المدرسة ما في مشكلة نعم Sa'adhabu. Ya, jawabannya sa'adhabu. Sahih. Sa'adhabu. Naam. Satu lagi. Fadal ya. Akhir kirim. Taktubur risalata ila ummuka ya Yunus. Ila ummika. Ila ummika ya Yunus. Naam. Kapan engkau menulis surat kepada ibumu wahai Yunus? Naam. Saat kubur risalata ila ummi uh, ba'da masa'an. Ba ba'da مساء بعد هذا المساء بعد هذا المساء طيب بعد نعم بعد بعد المساء طيب لا لكن ربما بعد العصر أحسن نعم سأكتب صحيح نعم شكرا يا أخي الكريم شكرا جزاك, جزاك الله خير Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Bu Nisa di Bintaro. Taib kita berikan kesempatan yang kedua di eh, 8236543 bagi para pendengar yang lain yang mungkin belum bisa bergabung phone Kita tunggu kembali. Halo. Taib terputus dan kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya di line SMS 0819896543. Silahkan kita masih berikan kesempatan di line telepon di 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi dengan siapa? Muisan. Taib untuk yang Muisan, tafadhal. Tafadhali. Akan Muisan. Arba'ah. Mata taksilu sayyarata ya walad? Sa'aksilu sayyaratal masa'a. سأغسل السيارة Sayyara masa'a. هذا مساء طيب لا بس سأغسل السيارة مساء صحيح نعم تفضل رقم خمسة Khamsa. Mata tadhabu ilal hallaqi ya Hisham? نعم Sa'adhabu hadzal ghada. سأذهب إلى الحلاق Hadzal ghada. هذا الغداء siang ini maksudnya طيب نعم هذا ال- هذا النهار أو هذا نعم صحيح نعم terakhir أم إحسان تفضل ستة Fi ayyi mahattatin tanzilu ya akhi? نعم Sa'anzilu fi mahattatil qadimah. Sa'anzilu fi al-mahattati al-qadimah. Ahsan, ahsan. Syukuran Ummu Ihsan. Iya, jazakallah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khair pada Ummu Ihsan di Keranggan. <clears throat> Nah, intahina min al-tamrin al-hadi asyar. Kita selesai menyelesaikan latihan ke-11. Nah, mungkin ada pertanyaan dari Baik. SMS, tafadhol. Iya, ada beberapa pertanyaan di pesan singkat kita angkat. uh, <coughs> di antaranya dari eh, Rina di Pondok Melati. Assalamualaikum Ustaz. Apa bedanya sa dengan saufa yang me menunjukkan istiqbal ini? Jazakallah khair. Nah, uh, pertanyaan yang bagus sekali. Si, ada di sini ada tambahan baru lagi. Selain huruf sin yang menunjukkan bahwa uh, menunjukkan waktu yang akan datang, juga ada kata saufa. Sa dengan saufa jadi misalnya contohnya saak tubuh, saya akan menulis. Atau saufa aktubu, saya akan menulis. Sama-sama sin sa dengan saufa menunjukkan masa yang akan datang. Tapi e, sebagian para sebagian ulama nahwu mengatakan bahwa sin e, dengan saufa memang ada kesamaan tapi ada perbedaannya pada segi waktu. Sin sama saufa memang sama-sama menunjukkan masa depan tapi yang lebih jauh lagi adalah saufa. Sin masa depan tapi tidak jauh, adapun saufa masanya akan datang dan e, agak jauh insya Allah. Nah, jadi ketika anak bilang sa'aktub artinya memang nanti tapi dengan di ketika dibandingkan dengan saufa aktub maka saufa ini menunjukkan masa yang lebih e, jauh daripada e, sa sa'aktub. Nah, wallahu alam bisawab Baik, pertanyaan yang kedua dari Pak Hasan di Cengkareng mungkin lebih dijelaskan lagi perbedaan fi'il mudhari' sebelum diberikan harfus sin dengan sesudah diberikan harfusin. Nah. Sedangkan kita mengetahui di antara maknanya adalah istiqbal juga fi'il mudhari itu saja. Sahih, sahih. Nah, harful nah, eh, uh, fi'il mudhari memang di antara maknanya uh, dia menunjukkan waktu sedang atau akan atau menunjukkan sesuatu yang memang rutinitas dilakukan tiap hari. Hmm. Untuk menegaskan mana yang dipakai, kadang diperlukan tambahan huruf Hmm. Maka di sini di, dengan tambah dengan tambahan huruf sin maka akan jelaslah bahwa yang dimaksud al-fi'il mudhari di sini waktunya adalah masa depan. Dengan ditambahkan sin eh, misalnya yaktubu kita rubah menjadi sayaktubu maka di sini semakin jelas bahwa waktu yang dimaksud oleh sayaktubu kata kerja yang sudah dibubuhi dengan sin ini adalah waktu masa depan bukan sesuatu yang sedang dikerjakan tapi nanti akan dikerjakan pada waktu yang akan uh, datang. Demikian wallahu a'lam bishawab. Baik, kita angkat kembali dari Ummu Abdullah di Cilangsi. Apakah hada hmm, adalah merupakan masa keterangan waktu yang mansub? Hada kitabun misalnya. Apakah hada ini adalah merupakan kata yang merupakan atau menunjukkan keterangan waktu yang mansub karena diakhiri dengan fathah? Oh, naam, naam. Hada ini tidak disebut mansub, tidak disebut marfu, tidak disebut majrur. Hmm. Ada di sini dia uh, jadi ada ada isim yang kita kenal isim mu'rab, ada isim yang dikenal dengan isim mabni. Isim mu'rab maksudnya adalah dia berubah harakat huruf terakhirnya. Isim mu'rab artinya kata benda yang dapat berubah huruf harakat huruf terakhirnya. Tapi ada juga isim mabni, ada isim yang tidak berubah harakat huruf terakhirnya, tetap seperti itu. Dan hadha termasuk daripada isim mabni. Hadha termasuk isim mabni, kata benda yang tidak berubah harakat huruf terakhirnya, hadha. Jadi hadha di sini bukan mansub dia, memang alif eh, fathahnya itu memang harakat huruf aslinya dan memang tidak bukan bukan berubah dari hadu menjadi hadha, tidak. Hada memang dari dari dari dari sononya memang begitu. Hada dengan uh, fathah, bukan isim mu'rab yang bisa berubah. Jadi tidak tidak ada hadu lalu ha, hadi lalu hada, tidak. Hada ya sudah tetap begitu. Dia mabni tidak mu'rab. Nah, jadi tidak disebut mu mansub. Yang disebut mansub, marfu, majrur atau majzum itu yang mu'rab, yang hmm. berubah. harakat huruf terakhirnya. Nah, adapun hada sekali lagi adalah isim mabni yang tidak berubah harokat huruf terakhirnya. Dan bila digandingkan dengan masa, Ustaz. Hadal masa, hada maka yang masa. menunjukkan keterangan waktu itu yang mana? Ah, hada, hada. Al-masa di situ hmm. adalah kalau bukan atfu bayan atau al-badal. Tayyip. Nah, mari kita nanti masuk ke sesuatu yang belum kita pelajari. Tayyip. Nanti insya Allah pada waktu yang akan kita akan pelajari, insya Allah. Kembali kita angkat dari pesan singkat. Uh, Pertanyaannya, apakah arti tawasul menurut, menurut bahasa? Ustaz? Hah? dari pendengar kita uh, iman ya apakah arti tawasul menurut bahasa eh, tawasul eh, nanti insyaallah silakan ditanyakan ke ustadz yang berbicara masalah akidah nanti insyaallah Baik. mungkin itu saja saya satu lagi bagaimana penggunaan la dan lam pada fiil mudhari jazakallah khair Nah, insya Allah nanti mudah-mudahan kita ketemu bab itu nanti. Tidak sekarang kita bahas, nanti akan menarik hal-hal yang nanti takutnya akan membingungkan para pendengar. Nah, kita cukupkan. Fadlah. Nah, demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan malam yang berbahagia ini di bulan Ramadan Syahrul Mubarak, Syahrul Quran wa Syahrul Siam. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita lagi pada waktu yang akan datang. Demikian dari ana, jika benar maka datang dari Allah Subhanahu wa taala dan jika salah maka datang dari saya dan dari syaitan. Dan saya memohon ampunan kepada Allah atas segala kesalahan. Subhana bihamdik, asyhadu an la anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.